Kita telah membahas sebelumnya satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diantara keutamanya ialah hanifan walam yakun minal musyrikin. Beliau seorang yang hanif, yang lurus agamanya, murni tauhidnya, walam yakun minal musyrikin dan tidak termasuk kaum musyrikin. Sehingga beliau tauhidnya murni, bersih dari kesyirikan-kesyirikan baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ayat yang kedua yang disebutkan sama al-musannif rahimahullahu taala. Qal rahimahullahu taala wa qala Allah Subhanahu wa taala berfirman والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون dan orang-orang yang dengan Rob mereka la yusyrikun mereka tidak berbuat kesyirikan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rob-Rob mereka. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59 Ayat ini menjelaskan tentang sifat ciri-ciri orang-orang yang yusari'una fil khairat. Sifat orang-orang yang berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Sifatnya as-sabiqun ilal jannah. Orang-orang yang berlomba-lomba menuju ke dalam al-jannah, ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Maka ayat ini menjelaskan tentang sifatnya al-mu'minin. Sifatnya kaum mukminin yang sempurna. Di antara sifat yang disebutkan di sini dan itu yang diinginkan sama al-musannif rahimahullah ialah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan dengan Rabb mereka. Hmm, tidak berbuat kesyirikan dengan Rabb mereka. Nah. Kalimat la yusyrikun tidak berbuat kesyirikan di sini mengandung makna umum mengandung makna yang umum. Semua jenis kesyirikan. Baik itu syirikun akbar, syirik yang besar, maupun syirikun asgar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Sehingga mereka betul-betul selamat dari dua jenis kesyirikan ini. Selamat dari dua jenis kesyirikan ini. Nah, sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka ini telah memurnikan tauhidnya. Memurnikan tauhidnya, terbebas dari semua jenis kesyirikan. Syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Yang dengan itu maka akan semakin sempurna amalan-amalan mereka, akan semakin indah amalan-amalan mereka. Naam. Dengan sifat ini pula, la yusyrikun, mereka tidak berbuat kesyirikan. Maka mereka selamat dari tindakan terus-menerus. Selamat dari tindakan terus-menerus berbuat dosa akan selamat dari tindakan terus-menerus berbuat dosa. Walaupun dia berdosa, jatuh dalam tindakan dosa, maka orang-orang yang demikian sifatnya itu akan dengan cepat bertaubat kepada Allah Taala akan dengan cepat beristighfar kepada Allah Taala dan tidak akan meneruskan perbuatan dosa tadi. Ini sifat orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 135 ini sifatnya mereka sifatnya al-mu'minin sifatnya orang-orang yang berlomba-lomba kepada surga, kalau jatuh dalam kemaksiatan langsung segera bertobat. Allah mengatakan, dan orang-orang yang bila melakukan fahisyah, tindakan-tindakan dosa yang kecil, atau mereka menggolimi diri-diri mereka, maka mereka ingat kepada Allah. Lalu mereka meminta ampun, beristighfar, dari dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Mereka tidak terus-menerus melakukan tindakan dosa tadi dalam keadaan mereka memiliki ilmu tentangnya. Ini sifatnya kaum mukminin. Sifatnya kaum mukminin alladzina yusari'una fil khairat yang berlomba-lomba melaksanakan kebaikan sifatnya kaum mukminin as-sabiqin ilal jannah sifatnya kaum mukminin yang berlomba-lomba menuju ke dalam surga Allah tabaraka wa taala sifat yang mulia di sini tahqiqut tauhid memurnikan tauhid mereka dari kesyirikan-kesyirikan yang besar, juga dari kesyirikan-kesyirikan yang kecil, yang dari situ mereka menjadi sempurna amalannya, selamat dari tindakan terus menerus di atas perbuatan dosa. Adapun sifat-sifat yang lainnya, Sifatnya al-mu'minin, kaum mu'minin yang berlomba-lomba kepada surga. Ini disebutkan sebelumnya dan setelahnya dalam surat Al-Mu'minun. Kita lihat. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-61. Allah tabaraka wa taala menjelaskan Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Ini beberapa sifat kaum mukminin yang dinyatakan yusari'una fil khairat berlomba-lomba dalam kebaikan berlomba-lomba dalam surga Allah tabaraka wa taala Sifat yang pertama ialah Allah mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun Orang-orang yang takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikarenakan takut kepada Allah, mereka pun takut kepada azab Allah Tabaraka wa taala bila mereka menyelisihinya. Ini sifatnya kaum mukminin. Mereka sangat takut kepada perbuatan-perbuatan al-ma'asi, tindakan-tindakan kemaksiatan. Secara umum, baik itu kemaksiatan dalam bentuk kesyirikan, maupun kemaksiatan dalam bentuk kemunafikan, atau kemaksiatan dalam bentuk kebidahan, atau kemaksiatan dalam bentuk dosa-dosa besar atau kecil. Ini sifatnya kaum mukminin. Mereka teramat sangat takut untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Itu semua dikarenakan mereka memiliki khasyiatullah, mereka memiliki khasyatullah. Rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Dan ini sifat yang ada pada para sahabatul kiram. Pada para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. disebutkan oleh seorang tabi'in besar Abdullah ibnu Nabi Mulaikah Abdullah ibnu Nabi Mulaikah rahimahullahu taala dia menjelaskan saya mendapati sekian banyak para sahabat yang mulia saya mendapati Sekian banyak para sahabat yang mulia. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Mereka semua sangat mengkhawatirkan dirinya terjangkiti penyakit kemunafikan. Semuanya mengkhawatirkan dirinya terjangkiti penyakit kemunafikan. Ini sifat yang mulia, takut dari kemaksiatan. Juga seperti ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memegang lesannya lidahnya. Dipegang lidahnya dan dikeluarkan. Ada yang bertanya, ada apa engkau wahai Abu Bakar Siddiq mengeluarkan lidahmu dan menariknya? Maka beliau radhiyallahu taala menyatakan, "Hadzal ladzi أوردني الموارد هذا الذي أوردني الموارد inilah lidahku inilah yang mengantarkan saya kepada tempat-tempat yang di situ penuh dengan dosa. Lidahku inilah yang mengantarkan saya kepada tempat-tempat yang penuh dengan dosa. Maksudnya di sini beliau radhiyallahu taala anhu muhasabah introspeksi diri dan betul-betul menjaga anggota badannya. Termasuk diantaranya ialah lidahnya dari perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Tabaraka wa taala. Itu dikarenakan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah wa taala yang sempurna. Contoh lagi yang lainnya. Sahabat yang mur, yang mulia yang bernama sahabat Ibnu Qais Ibnu Syammas. sahabat Ibnu Qais Ibnu Syammas. Tatkala turun ayat dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Allah mengatakan wahai orang-orang beriman Janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara suara Nabi SAW. Dan jangan pula engkau bersuara keras kepada beliau seperti kalian bersuara keras kepada sebagian yang lainnya. Dikhawatirkan akan hapus amal kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Ini al fajurat ayat yang kedua. Tatkala turun ayat ini, Sahabat bin Qais bin Shammas radhiyallahu taala anhu langsung berdiam diri di rumahnya menangis. Berdiam diri di rumahnya menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, mana Sabit bin Qais tidak kelihatan. Maka para sahabat memberitahu, "Ya Rasulullah, fi baiti yabki." Dia ada di rumahnya sedang menangis. Maka dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya ada apa engkau kok menangis di rumah? Katanya sabit bin Qais bin Syammas, Ya Rasulullah, telah turun ayat yang tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum ila akhir ayah. Dia mengatakan, Inni la arfa'ukum sauta. Sesungguhnya aku ini orang yang paling keras suaranya. Paling tinggi suaranya. Paling keras suaranya di hadapan engkau wahai Nabi. Begitu. Dia mengatakan sesungguhnya saya ini orang yang paling keras suaranya, yang paling tinggi suaranya di depan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir amal saya akan binasa, akan hancur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tidak engkau, engkau termasuk yang demikian itu maka beliau, eh, beliau Rasulullah SAW memberikan bergembira kepada Thabit ibnu Qais ibnu Syammas dengan surga. Bahwasanya engkau termasuk ahli jannah, termasuk penghuni surga. Di sini menunjukkan bahwasanya sahabat yang mulia ini sahabat ibnu Qais ibnu Syammas betul-betul sangat khawatir, sangat takut berjatuh kepada tindakan-tindakan kemaksiatan tadi. Sampai menangis kepada eh, menangis tersusdu takut kepada Allah Taala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Ini merupakan sifat-sifat mulia pada kaum mukminin. Alladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun orang-orang yang dikarenakan khasyiatullah, dikarenakan takut kepada Allah, mereka pun khawatir takut dari azabnya ketika berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka demikian pula seharusnya pada kita semua harus memiliki sifat yang mulia ini. Takut, khawatir, terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Taala. Dari sini akan muncul yang namanya muhasabah. Akan muncul yang namanya sikap terus introspeksi diri. Mawas diri. Nah. Sifat yang kedua, Allah mengatakan walladzina hum biayati rabbihim yu'minun dan orang-orang yang dengan ayat-ayat Rob mereka mereka beriman. Ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu beriman kepada ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Dan ini mencakup dua perkara. Mencakup dua perkara. Yang pertama mencakup ayat-ayat syariah yakni dalam hal ini ialah wahyu Allah wa taala wahyu syariah dia mereka beriman dengan wahyu Allah wa taala beriman dengan ayat ayat Quran dengan hadis hadis Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya ayat ayat syariah diniyah mereka juga beriman dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Yaitu pada makhluk-makhluk Allah Taala. Yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Taala. Mereka beriman dengan itu semuanya. Ini sifatnya kaum muminin alladzina hum biayati rabbihim yu'minun orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka baik ayat yang syar'iyah diniyah yaitu wahyu Allah taala maupun ayat-ayat kauniyah qadariyah yaitu pada makhluk Allah tabaraka wa taala tanda-tanda kekuasaan Allah Taala wa taala mereka ibadah semuanya. Sifat yang ketiga yang kita bahas tadi, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka. Dan ini yang diinginkan dalam pembahasan sekarang ini. Sudah lewat. Sifat yang keempat ialah Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim Dan orang-orang yang melaksanakan apa yang mereka perbuat. Yakni orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beramal ibadah melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Wa qulubuhum wajilah. Dalam keadaan hati mereka itu gemetaran. Dalam keadaan hati mereka gemetaran. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Taala nanti di hari kiamat. Ayat ini dijelaskan dengan hadis yang berkenaan tentang ayat ini. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang makna ayat ini. Secara makna belum menjelaskan yang dimaksud dengan wa qulubuhum wajilah dan hati-hati mereka itu gemetaran yakni mereka takut khawatir amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Mereka beramal, mereka beribadah dengan sepenuhnya, sesempurna mungkin. Namun demikian mereka merasa khawatir amal-amal dia tidak diterima oleh Allah Taala. Nah, di situ menunjukkan al-ikhlasu fil amal. Sifat kaum mukminin ialah ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Wa tawadhu'u fihi dan menunjukkan sikap tawadhu, rendah diri dalam beramal. Rendah diri dalam beramal. Tidak merasa amalan dia yang paling wah. Tidak merasa amalan dia yang paling tinggi. Tidak merasa amal dia yang paling, yang paling. Enggak demikian. Tapi sebaliknya Walaupun ibadahnya sudah luar biasa. Walaupun amalannya sudah luar biasa. Tetapi mereka terus merasa khawatir amalan dia tidak diterima oleh Allah taala. Sehingga terus ikhlas karenanya terus tawabuk rendah diri di dalam beramal kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini sifatnya kaum mukminin. Tidak takabur, nggak sombong, tidak bangga diri ketika beramal kepada Allah Tabaraka taala. Setelah itu Allah mengatakan, "Ulaika yusari'una fil khairat wa laha sabiqun." Mereka-mereka itulah ini orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi. Yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba bergegas pada perkara kebaikan. Wahum laha sabiqun dan mereka mendahului dalam perkara kebaikan tadi. Nah, yakni sifat-sifat tadi adalah sifat-sifat kaum mukminin yang musabiqin ilal khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Sifatnya kaum mukminin as-sabiqin ilal jannah. Sifatnya kaum mukminin yang lebih dahulu ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Tamam? Ini sifat-sifat yang mulia dan yang paling mulia diantaranya ialah yang dibahas pada kitab ini yang paling besar ialah sifat walladzina hum la yusyrikun sifat orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka memurnikan tauhidnya dari kesyirikan syirik yang besar, syirik yang kecil. Sehingga amal-amal mereka pun juga semakin sempurna, semakin bagus, semakin indah. Kemaksiatan semakin menipis. Kalaupun terjadi, mereka segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Ini sifat-sifat yang harus diupayakan ada pada kita semua. Sehingga kita insya Allah ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mukminin yang sabiqin ilal khairat al-musari'in fil khairat as-sabiqun fil jannah termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam perkara kebaikan berlomba-lomba dalam perkara uh, menuju dalam surga Allah tabaraka wa taala Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Dan yang paling inti di sini sekarang ialah bahwasanya e, tauhid dengan tauhid maka seseorang itu akan bisa lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Taala. As-sabiqun ilal jannah orang yang yang mendahului masuk dalam surga Allah taala dan itu merupakan keutamaan tauhid dengan syarat bersih dari kesyirikan-kesyirikan al-akbar, syirikan besar dan bersih pula dari syirkun asghar. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Kalau ada yang mau tanyakan dipersilakan. Baik, ada yang tanya? Dulu pernah dijelaskan tentang pengertian Islam. Yaitu Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yani berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Kemudian ada tambahan. Wal bid'ati wa ahliha bihasabiha. Berlepas diri dari kebid'ahan dan ahli bid'ah tergantung dengan kadar bid'ahnya. Pertanyaannya, kemana kami bisa merujuk tentang tambahan ini? Nah, kalau di kitab, di sebuah kitab gitu yang diinginkan, itu bisa dilihat pada pada kitab Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi Al-Abdali Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah Cetakan yang lama Bukan cetakan yang baru Cetakan yang lama Beliau menyebutkan tambahan itu Wal bid'atu wa ahliha dan kebid'ahan dan ahli bid'ah. Ditambahi lagi bihasa biha tergantung kadar bid'ahnya. Artinya apa? Pengertiannya untuk urusan al-bara'ah berlepas diri itu tidak semata-mata barok berlepas diri dari kesyirikan saja. Tapi juga berlepas diri dari kebid'ahan. Bahkan juga berlepas diri dari kemaksiatan dan ahlinya. Tetapi nggak mutlak. Bihasadih tergantung dengan kondisinya. Kalau bid'ahnya itu masih mufassiqah, membuat dia fasik, belum mengeluarkan dia dari Islam, maka kita baroknya pun seukuran itu. Masih ada unsur kecintaan sebagai seorang muslim. Demikian pula kemaksiatan. Kita parok berlepas diri seukuran kemaksiatannya dan kita masih berlepas diri, mencintai dia sebagai seorang muslim. Dan ini pernah disampaikan e, secara langsung di majelisnya Syekh Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya ibnu Ali al-Hajuri hamidallahu taala wa ra'ah ada yang menanyakan tentang masalah ini. Belum jawab, naam, sawab, betul. Dikaji tambahan, wal bid'ah wa ahliha. Dan juga berlepas diri dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Tetapi kata beliau dengan tambahan, bihasa biha. Tergantung dengan kadar bid'ahnya tadi. Ada yang berdiri ketika itu. Ada yang berdiri di majelis mengatakan ya syekh apa tidak mengandung pengertian takfir al-mubtadi'ah? Apakah tidak mengandung pengertian berarti kita mengkafirkan semua pelaku bid'ah? Beliau menjawab tidak. Tidak mesti demikian. Sebab kita menyebutkan di akhirnya dengan kalimat Pihasa biha Tergantung kondisi bid'ahnya tadi. Begitu. Kalau bid'ahnya mukafirah, membuat dia kafir, maka toroknya kita, perlepas dirinya kita, itu sempurna. Tidak ada unsur kecintaan sama sekali. Tapi kalau bid'ahnya mufasiqah, bid'ahnya itu membuat dia fasik saja, muslim belum sampai kafir, maka kita membenci dia seukuran dengan bid'ahnya. Dan kita mencintai dia sebagai seorang muslim. Hada huwa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah memelihara ikan dalam akuarium atau memelihara tanaman yang mahal-mahal termasuk menyia-nyiakan harta. Baik. Hukum asal yang namanya iktina'us samak. waktu zuhur. Hukum asal memelihara atau memiliki ikan dan tanaman-tanaman. Itu amrun mubah perkara yang sifatnya mubah saja. Tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangannya. Tamam, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangannya. Apalagi itu kalau dengan fungsi untuk melihatnya atau dengan fungsi untuk menyegarkan rumahnya. Itu hukum maksudnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai pada tingkat tabdir sampai perhatikan israf berlebih-lebihan maka dimasukkan dalam bab idha'atul mal menyia-nyiakan harta untuk perkara yang tidak ada manfaatnya ini apa namanya secara global eh, jawaban dari fatwa lajnah daimah pembahasannya bukan permasalahan ikan atau atau permasalahan tanaman tetapi pembahasannya berkaitan dengan masalah eh, hewan-hewan. Uh, Pembahasan tentang masalah hewan. Nah, seperti itu kondisinya. Hukum asalnya tidak ada larangan. Perkara yang boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai tingkatan tabzir, sampai tingkatan pemborosan, mubazir, maka termasuk yubatul mal menyanyikan harta. Dan itu termasuk perkara dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Wallahu a'lamu bisawab. Cukup? Baik kalau cukup. Oh. Lagi. Telah jelas bagi kita bahwa salah satu sikap berlepas dirinya kita terhadap ahlul bid'ah adalah tidak mendengarkan ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah mereka. Lalu bagaimana kalau mendengarkan khutbah itu yang telah jelas dai-nya itu bukan ahlus sunnah wal jamaah? Lalu menyuruh menyuruhnya menyuruhnya untuk menyuruh kita untuk mendengarkan ceramah sampai habis. Tayyib, dalam bab ini e, memang jelas hukum asalnya kalau dai-nya itu bukan dari al-sunnah wal jamaah. Bahkan termasuk dai dai bid'ah, hukum asalnya tidak diperbolehkan mendengarkan ucapan mereka atau mendengarkan khutbah mereka. Dan itu merupakan e, ijma' salaf kesepakatan salafun salih rahimahumullah ta'ala saunu adhanihim min sima'i kalamihim mereka itu menjaga telinga-telinga mereka dari mendengarkan ucapan-ucapan mereka al-bid'ah. Namun perlu diingat, untuk urusan yang dicontohkan di sini sekarang khutbatul Aid, khutbah Aid dan semisalnya yang berkaitan dengan masyarakat luas, maka harus dipertimbangkan al-maslahah wal mafsadah. Kemaslahatan dan kemadaratannya. Paham kalau misalkan kemaslahatannya ialah kita meninggalkan setelah salat tidak pulang mengandung masyarakat yang sangat besar, masyarakat menjadi faham itu dai yang nggak beres, maka kita pergi. Tetapi kalau kemudian justru sebaliknya mengandung motor yang sangat besar, kita langsung pulang menimbulkan kemotorotan atau mafsadat atau fitnah yang meluas yang membesar di kalangan masyarakat kita, maka dalam kasus yang seperti itu, maka termasuk dalam hikmah dakwah ialah kita diam duduk di situ. Namun telinga kita tidak dipakai untuk mendengarkan ucapan mereka. Ini bagi mereka yang belum mampu untuk menyaring. Nah, telinganya dipergunakan untuk yang lainnya, tidak tidak fokus begitu. Dan bagi mereka yang mampu untuk menyaring, diperdengarkan untuk mengetahui syubhat-syubhat mereka. Yang ini digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya pemikiran tersebut. Ada huwa. Wallahu alam bisawab. Itu perlu diperhatikan supaya jangan kemudian menimbulkan fitnah yang sangat besar hanya dalam perkara yang seperti ini saja. Apalagi kalau masyarakatnya itu belum mendapatkan penjelasan, belum mendapatkan hujah-hujah, argumentasi-argumentasi, belum mendapatkan dakwah Allah, Sehingga perlu diperhatikan maslahat dan mafsadat. Apalagi kalau perempuan lebih gampang Duduk situ sibuk dengan anaknya, sibuk dengan teman-temannya. Enggak serius dengan omongan dai, beres. Begitu. نعم والله أعلم بالصواب نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين